السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن سراخل بن يزيد المعافري an Abi Alqama an Abi Hurairah fi ma'alam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayujaddidu mayujaddidu laha dinaha rawahu Abu Dawud Hadirin sidang jamaah setia bumi solawat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Amin. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganti iringan donga soho penemunan sing susah kula dongaaken enggal-enggal dipun bungaken kali Allah. Sing sakit kula dongaaken enggal-enggal nemu tombo sing uli soro awak loro loron omah durung duwe utang akeh pados dipun dahar mawon kangelan kepancal-pancal ketegak-ketegak kula dongaaken enggal-enggal dipun jembaraken kali Allah kan ucapan Allahumma sholli ala محمد سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد عبد الله الصادق الامين واله وصحبه اجمعين اللهم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين وآل alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure. Barokah rezekine. Amin barokah anak turune. Kajian malam ini bertema cukup menarik. Beruntunglah orang yang aneh. Jadet Password malam ini, kata kunci malam ini, jika setiap orang memfungsikan akal dan hatinya secara objektif, niscaya kebenaran Islam tidak terbantahkan. Muhammad. Wong ini nek gelem gunakno ini, lan sing temenan. kebenaran Islam tidak terbantahkan. Understand? Yes. Sering gula matur tentang panjenengan. Sayangi panjenengan supih alias lali. Kakean sing dipikir. Yes. Sayyidina Ali ku dawuh la kal akli. Wala fakro kal jahli. Wala mirasa kal adab wala dhahira kal musawara tiada keutamaan yang lebih utama daripada akal Tiada kefakiran yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Dan tiada pembantu yang lebih utama daripada musyawarah. Understand? purun sampean dikai donya akeh omah apik bojo ayu akal sampean gak waras dia ada kekayaan yang lebih utama daripada akal suki sampean ini, Pak Nanti bukti ini? Dikei nikmat waras. Lah iki gak cukup sekedar maca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin Di Ditingkat nomane grite. Mari akal kita ini kita isi dengan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Sebab akal ini gak diisi ilmu lumpuh. Lola. Harap-harap diatur wong kenduren. Itu ana sing ngaturi. Akale di ilmu. Atine diisi dikir. Bahasai Simbah Mustain Romli Rejoso Peterongan Akal boleh Jerman Tapi hati tetap Masjidil Haram Lah tetap? Yeah. Wala fakro kal jali Dan tiada kefakiran yang lebih menjadikan daripada kebodohan. Melarat dunya ya loro ya soro. Loroan mane melarat el. Mulai Islam majib nonggo ilmu. Majelis seperti ini Lamun santri-santri lu nilai ini berangkang budal pak. Berangkang lu budal. Dulur-dulur santri lali nih. golek ilmu wajib lu lali. Sing ini, sing wajib ku sholat. Satu pertanyaan, apa iso uang sholat kanthi bener nek tidak didasari ilmu? Ayo. guys, Salat iso bener, zakat iso bener, poso iso bener nek di elmoni. Zaman delok Saudara-saudara kita sing di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Saudi Arabia. Rata-rata dadi kuli Sing wedok dadi PBB Persatuan Babu. Kulo kali sampean kudu berpikir objektif, cerdas, kalau nyalano menteri tenaga kerja, kalau nyalano pemerintah. Mengapa saudara-saudara kita yang ada di sana rata-rata menjadi kuli, tidak mampu menjadi tenaga ahli? Itu semuanya bukan sebab tapi sudah merupakan akibat. Di antara sebab yang mendasar karena kita miskin ilmu. Lagu si Allah kayak ilmu di dalam itu batuk, Pak. Buk kitab diobong marono anu, anu, anu angesit diumbi. Sering saya katakan, Allah itu bila memberi sesuatu kepada hambanya, wis kan tak coba cara Arab. Gusti Allah ku nek ngekeki apa pemarang kawulane. Didelok persiapan persiapane kawulane. Pengujian gak gelem sinau, gak lulus ngomong ditakdir. Tak ada itu. <laughs> Banyak orang gagal berteduh di takdir karena salah dan keliru di dalam memahami takdir. Kula wau didaya wong masalah Gus, urip kula di susah. Rawet urip kula. Kula ni boten tahu nemu seneng, boten tahu temu tenang, susah. Tensi kula munggah mawon. Tawara. Sing tensi ku munggah, pikiran ruwet, iku telu. Siji pola pikir yang tidak terkendali pikirannya belakrak. Loro pola makan yang tidak teratur dan tidak terukur. Sing telu kakean pola. <laughs> Paham nggih? Pola pikir, pola makan, kakean pola. Wong bayaran di bawah UMR bojo itu gak iso terakan akal-akal gedaan. Mumet napa mboten? Jari wong Jawa enak isak kelenteng ngelune pendak ren. <laughs> Yaiku manuk emprit buntut beduk. Bahasa-bahasa ini kan gak paham ana manuk emprit buntut artine perkara bendol Hati sing garai ruwet iki. Insyaallah pola pikir yang tidak terkendali. Atine gak didasari tauhid. Miskin visi keilahian. Sinyal nang Allah iku coplok. Loro pola makan yang tidak terukur dan tidak teratur geragas alias geran. Melek moto ini kecapan. Kangen sehat kondi. Cuma umur telung bolu melaku wis pincang sisi. Mosok oh, bebek iso no wong. Gak salah bebek. Yang geragase ku sing Understand? Yeah. Wala mirasa kal adab. Dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Stop. Sering saya sampaikan untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa. Untuk mengukur kemajuan sebuah negara, sebuah masyarakat, tolak ukure siji kualitas pendidikan. Nah, ranking pendidikan kita itu masya Allah kalah dengan negara-negara tetangga Nek 15 tahun kepungkur Malaysia itu ngemis-ngemis dosen nang Indonesia, Pak. Saya ikut wali Serius, serius. lima belas tahun ini banyak orang-orang Malaysia yang kuliah di UNER, di UGM. Tapi nek lomba dandut. <laughs> Sampe delok Indosiar esok awan bengi dan Iku kira-kira rakyat tambah pinter atau tambah goblok? Masuk. Iki ini lompo. Sehingga kekayaan-kekayaan alam ini dipek wong dia kabeh gak ero. Pola ya dibodohno ayo koyo. Sampe cetel saiki. Esok ya bapak ikut TV ini wong kamu. Cuma jangan tak tutup sing pinter milih zaman. Yo ya, TV sembilan nih. TV tersakti di dunia. Terbakar satu tinggal delapan. Amin telok. Tak takoni ku manajer kok iso ngono Mas. Asing ah, payu iku iki. Jawabe ngono, sing pagi, kuwi ya ratinge dhuwur Ya Allah. Sing nomor loro untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa, kemajuan sebuah negara, kemajuan sebuah masyarakat adalah minat baca masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat moco lho, bangsa kula kan sangat rendah. Pak Padahal wahyu pertama Ikra bismi rabbikal ladhi kholak Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Ayat ini sebagai revolusi ilmiah pertama di jagat raya ini sing buka motone donya sing pijak dadi melek. Mbok sholli ala Muhammad. Sing mengangkat harkat martabat bangsa-bangsa yang biadab menjadi beradab, yaitu firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah Ojo percaya ana wong hebat alim kalau miskin baca Pak. Nuwun sewu kiai mu balik mau nek miskin baca. Ceramah ya puwancet. Duwe materi situ tuntang rono ya mau tidak dani lah, Gus, ruwet-ruwet sing penting payu. Jangan percaya ada orang alim, orang hebat kalau miskin baca. Kunci menjadi orang alim, kunci menjadi orang hebat harus kaya baca. Lebih-lebih membaca Al-Quran. Sedina wau sampean maca Quran karo utek-utek HP suwe ndi <laughs> Iki ngene di HP loro iki. <laughs> Kak santri ini, sak kiai kiai ini seneng HP. Nek kiai kiai zaman biyen niku sing dumet netas bae Pak. Kiai zaman saya iki HP. <laughs> Sampe aja ngomong-ngomong nek duduk kiai di sodok kiai lho ya. Nek kiai kiai zaman biyen sing dumet netas bae ya Allah, ya Qadim ya Allah. Kiai SMS-an. <laughs> nyumbang masjid gak tahu tuku saya kelas gak ilah-ilah <laughs> sak kiai ini sak santri ini gini betul iya. awakmu sebulan pulsa mun tak Lulu <laughs> lulu lulu lulu gak kena diremen no ya. sing tuwa, sing nom, sing arek. Sama putu kula cilik-cilik ya HP ya. Ya Allah. Aku kuantil mene-mene nek matek gak dijare kubur di setel no HP. Download Yasin wal Quran. kula eling guyone Gusti Ipul. Insyaallah ngubur mayit untuk jombang geger, Pak. Mari duru ki ditalkeno, Mas. Mayit wadan nang jero. Ayo Rasulullah. Wah, dah, dah, dah. iki wong gak sembarangan. Santri ini Gus Ali rasane. Bareng dirungokno dibongkar, tibane HP ini katut kependem. Jadi jika setiap orang memfungsikan akal dan hatinya secara objektif, niscaya kebenaran Islam tidak terbantahkan. <laughs> Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Kajian malam ini berangkat dari surat Al-Maidah ayat 3. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Sadaqallahul Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma salli ala Muhammad. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Sadaqallahul Ketika ayat ini dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Lalu Nabi bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Sesuatu yang sudah sempurna tidak ada yang ditunggu lagi kecuali kurangnya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan Umar itu. Pak, sampean tahu tahu no Quran diwaca terus nangis ngono. Ono <laughs> Quran diwaca mbek rokokan. Dadi saking gedene setrume Sayyidina Umar. Saking beninge atin Sayyidina Umar. Bila mendengar ayat ada getaran tersendiri. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ketika ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Umar menangis. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Umar menjawab, sesuatu yang sudah sempurna tidak ada yang ditunggu lagi kecuali kurangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ucapan Umar. Understand? Understand? Diriwayatkan bahwa ayat ini turun di Arafah tanggal 9 Hijjah tahun 10 Hijriah. Hari Jumat sesudah asar. Yo tanggale, yo dino, yo waktune. Yo panggonane turun hidup di Haro. Tanggal songo Hijjah tahun 10 Hijriah. Dino e dino Jumat sesudah asar. Berarti pada haji wada. Tadi ini ono wukuf itu pas Jumat jenis haji wada. Haji akbar, haji wada. Atas nah, ini kan uang wong itu kan semua wangat kalau haji akbar breset wukufe Dino kem. Dan ketepatan ini sebagai haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tak tungan sok wukuf doa Arafah. Tak balenane mana? Sampeyan tak dongan sok wukuf doa Arafah. Ndoprok tok ilo dadi apa mana gelem wiritan. Gak sadar digotong lu sah. Ini tok setruk. Dijunjung nang Arafah. Dadi pemane wiritan. Jadi surat Al-Maidah ayat 3 ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah hari Jumat sesudah asar. Sejarah telah mencatat bahwa 81 hari sesudah turunnya ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Wolong bolu si Citino setelah ayat ini turun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sehingga haji yang dilakukan Rasulullah pada tahun itu adalah haji wadah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Understand? Understand? 81 hari sesudah turunnya ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah menunaikan risalahnya selama kurang lebih 23 tahun. Stop. Allahumma sholli ala Muhammad. Amen. Kulo heran bin Kawok. Gimana nggih? Ayat ini dijadikan dalil oleh kaum tanpa madhab, oleh kelompok sing anti madhab untuk membid'akan perkara baru. Lu YouTube itu ada nyerang tahlilan, nyerang terbangan, nyerang ziarah kubur, manakib, istighosa. no ayat iki. Goblok <laughs> moro tak iring nang neda. Sampeyan buka. orang diantem bid'ah, orang diantem bid'ah. Ujung-ujungnya surga dikapling untuk dirinya dan kelompoknya. Sak dirinya dan kelompoknya didoding rokok kabeh. Saya heran ayat ini dijadikan dalil oleh kaum tanpa madhab untuk membid'akan perkara baru. Tidak perlu saya tanggapi menghabiskan waktu dan energi. Bakas liyane aja barokah ya. Iku wong kurang penggawean. Sembarang dituding bid'ah. Koyok-koyok menangi Kanjeng Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Haddasana Sulaiman bin Dawud al-Mahdi Ahbarana bin Wahbin Akhbarani Sa'id bin Abi Ayyub An Sarakhil bin Yazid al-Mu'afiri An Abi Al-Qamah An Abi Hurairah fima a'lam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha yab'atsu li lihadil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayujaddidu laha dinaha rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan mengutus buka kurung menghadirkan bagi umat ini yaitu umat Islam orang yang akan memperbarui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Rawahu Abu Dawud. <laughs> Niki jane sing ngaji kudu sarjana, lagi sing ngrungokno sarjana. Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini orang yang akan memperbarui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Rawahu Abu Dawud. Catat. Arti memperbarui urusan agama adalah menghidupkan kembali dan menyerukan pengamalan ajaran Islam yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditinggalkan manusia. <laughs> Wong Islami agama yang dicogo. Insyaallah tiap satu abad dikono ono manusia-manusia pilihan yang diberi petunjuk, dibimbing Allah, diberi kemampuan di atas rata-rata. Gak top mana, top mar dalam kajian malam ini, yang ini wong awam ya tak kei tipis-tipis saya pak, gak abot-abot ya. Kok coba wis ngaji sarjana-sarjana tak terangno gitu. Dalam kajian malam ini saya akan menyanyikan beberapa mujaddid orang yang diberi Insya Allah kelebihan Allah Insya Allah dibimbing Allah, dirahmati Allah. Satu, sama catat. Tak tertunas bagian kecil lah ya. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam Al-Quraisi Al-Muawi Al-Umawi Al-Madani. Umar bin Abdul Aziz. Wis masih keapal bine wis Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang cerdas, alim, jujur, bijaksana. Dua, Imam As-Sabi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman Al-Muttalibi Al-Quraisi Al-Makki. Imam as syafii Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman Al-Muttalibi Al-Quraisy Al-Makki Gak top ini, top mar Gak sekedar top tapi top <laughs> Imam Syafi'i ya Allah Si umur pitung tahun wis hafal Al-Qur'an di luar kepala. Kira-kira ana -kira no, sing teko majelis iki umur pitung tahun hafal Al-Qur'an di luar kepala. bapak nih gak hafal kok. Apa maneh mbani tola-tole tak ngisang ngising tok. Imam Syafi'i Umur pitung tahun sudah hafal Al-Quran di luar kepala. Umur 11 tahun, 12 tahun sudah menguasai muatoknya Imam Malik. Luar biasa. Naik Ramadan Qiyamul Laili mengatamkan Al-Quran 30 juz. Sampaian tete kuliah awal kafir mbek kulhu tok. Bayang Pak. Tiga Hasan Al-Basri Abu Said Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri. Iki ya sufi, ya wali, ya alim. Insyaallah top. Empat. Muhammad bin Sirin Abu Bakar Al-Ansari Al-Basri. Wis masih gak apa wis krungu jenenge wong alim disebut iki insyaallah barokah ya Allah mudhun. Hadi inda dzikri salihin tanzilu rahmah. Pada menyebut nama-nama orang soleh, turunlah rahmat. Bukan rahmatnya yang turun, tapi sebabnya rahmat yang turun. Awalnya rahmat melakukan kebajikan. Insya awalnya melakukan kebajikan, maka batus solihin. Wong sampean iki duduk sarjana S1 duduk S2 kok dong ngene. Sampeyan cek cek krungu jenenge wong soleh ya. Oh, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah sing hafal Al-Qur'an di luar kepala. Mampu menghafal puluhan ribu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adil, jujur, bijaksana. Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman al mutalibi Al-Quraisy Al-Makki. Hasan Al-Basri Abu Said Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri. Empat. Muhammad bin Sirin Abu Bakar Al-Ansari Al-Basri. Lima Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Sihab Az-Zurri Al-Quraisy Al-Madani. Enam Yahya bin Ma'in Abu Zakaria Al-Baghdadi. Tujuh Imam An-Nasai Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'eb bin Ali bin Sinan sing kula sebuti jenenge wong-wong saleh muga-muga turun barokah. Duk jero ne nyebut jenenge wong-wong saleh Gusti Allah nurun rahmat. Duduk rahmati sing lugur tapi sebabi rahmat sing lugur. Awale rahmat ngelakoni kesaenan, awale ngelakoni kesaenan mahabbatus salih. Itu memang gak roh kabeh. Kowe ini Imam Sabi. wis saya cinta nang Sabi. Imam Insya Allah besok saya dikumpul lo kali Imam Oh, Ojo sama keliru yang dicinta Imam Samudra. Pak. Pak. lu Rungokno. Balenane, sesungguhnya Allah akan mengutus akan menghadirkan bagi umat ini yaitu umat Islam orang yang akan memperbarui urusan agama pada setiap akhir 100 tahun. Setiap nah, sahabat muncul siji. Pendapat yang lain bukan satu tapi banyak. Pokoknya secara satu apa tuh Gusti Allah ngutus wong hebat-hebat. Nah, dalu niki kula dudono pitu. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Umpama tak munekno jenenge kok gak kalau lali menyen wong awam. Kesababan tok oleh kesababan, kesababan. Lu kesababan nah. Minggu tak terang nong kepul tadi dukun kabel kae. Eh, ngaji kok ngantuk sampean. Apalagi dituturno segede-gede pitu ki apalah? Umar bin Abdul Aziz bin Marwan Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman Al-Muttalibi al Quraisy Al-Makki Hasan Al-Basri Abu Said Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri Muhammad bin Sirin Abu Bakar Al-Ansari Al-Basri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Sihab Az-Zuri al Quraisy Al-Madani. Yahya bin Ma'in Abu Zakaria Al-Baghdadi. Imam An-Nasai Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'ab bin Ali bin Sinan. Sambil mau bin binit, bingung pak, gini betul. Nek gak wong hebat gak gitu. Kok ngene nak samping sampean jenenge Mbah sampean gak ero kok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda An Abi Hurairah kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghaliban fatuba lil ghuraba rawahu muslim Permulaan Islam dalam keadaan asing dan Islam akan kembali asing sebagaimana permulaannya maka beruntunglah orang yang asing rawahu muslim Allahumma sholli ala Muhammad <laughs> Judulnya mertu balil huraba. Beruntunglah orang yang aneh. Beruntunglah orang yang asing. Hadis ini cukup pendek tapi makna dan cakupannya luas. Sabar nggih dikaji nggih. Buyar jam 11 ya. Saya itu kula durung buka cek ngombe banyu putih dosa kelas, gelas. Poso Pak Masani sampean mangi. Sing sebel-sebel yo. aku sing gak betah-betah luwe mesti telepon kula, "Yai, kula nunut sampean, kula bentar luwe poso sampean." Oh, tak jotos kok. <laughs> Kiai ini dikon poso sampean mangan. Hati Jawi kanjeng Nabi menikah pak pendek tapi makna dan cakupannya sangat luas. Sabar nggih dikaji nggih. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di antara tanda guroba orang-orang aneh adalah pertama alladzina yuslihuna ida fasadan nas Mereka selalu melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Allahumma shalli ala Muhammad. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka selalu melakukan perbaikan ketika manusia rusak. Kedua, nasun solihun Finasin suin kasirin. Mereka itu manusia-manusia soleh di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anak wong soleh di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Ibu roba. Abot lho niku nggih. Biasae lingkungan mengaruhi. Nek ini rusak, biasa uang katut lingkungan ini rusak kok itu di istiqomah. Wah, iki wong sing dibimbing diayomi Allah. Di era global saat ini kita memerlukan huroba. Yaitu orang-orang asing yang punya komitmen ingin memperbaiki masyarakat di sekitarnya. Ketika hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, korupsi, narkoba merajalela di mana-mana. Gini mboten? Ana uang kau kau salah, masyaallah. Bebas. Iki ya, nek tak sebutnya jenenge yuk gak cocok, kamen kudu ngerti ya. Sakti, wak, lolos lolos saya. Iki karo kedip-kedip coy. Ya itu. Ya apa? Ketika hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum itu nek sing diadili ku wong sing duwe jabatan pangkat. Nek karo tumpul gepak, ro gepak. Sampe biar sekolah apa sih, Pak? Nek nang menisor landep. Nek sampe ini gak duwe jane kena persoalan hukum. Wong cilik nyolong PT, oh setahun. Ketika hukum tumpul ke atas tajam, korupsi narkoba merajalela di mana-mana. Kita sangat memerlukan orang-orang yang tabah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu figur yang mampu tampil sebagai penggerak, perekat, dan pengayom di tengah-tengah masyarakat. Demi terwujudnya izul Islam wal muslim. Diterang Noah. Ya iki kehebatan Indonesia iki ngene iki majelis-majelis. Wah, nduk nduk Saudi ka ono. Majelis kok ngene maca selawat ka ono, Pak. Inilah kekayaan umat Islam Indonesia. Mulai jare krisis-krisis wong lo kaji ya tambah wake wong umroh ya tambah akeh. Sampai daftar kaji tahun ini untuk Kabupaten Sidoarjo. Insya Allah sampai budal tahun rongewu telung puluh enam. Saat ini daftar kaji budal rongewu telung puluh enam. Kira-kira nang Mekah nang kuburan. Saking akeh wong antri lunga kaji, Pak. Pak. Ya barokah majelis ngene-ngene iki. Diakui gak diakui ya barokah wirid. Barokah sholawat, barokah dikir. Sekrisis apapun republik ini, cek ditulungi, dirahmati, diberkahi. Ngene betul? Coba kalau majelis gini gini, iki dikokut tetublek temenan, Pak. Wong gunung agung watu wis bingung. Cik wahing iku durung watu temenan niku. Lu sampeyan aja enak-enak lho iku lamun watuk temenan dayar masyaallah. Abunya sampai sini itu pernah terjadi pada tahun 1900 juta. Masih ada itu. Abu-abunya nek didodon lama-lama wis ono, Pak. Mau membeledos temenan tepak kelon terus apa buyar, Pak. tepak warming up mulut tel kali Ya Allah, mulai aja enak-enak lah. Untung ada majelis gini-gini ku untung. Bener pemerintah bayari wong eling kula ngene iki bener. Lho serius nih, serius. Iseng jaga negara iki, Pak. gak dibayar iki digorendeng susah bunga tetep ngaji ya. Sampe aja ngaji tetep aku ngaji dumpal tak tonton ngene. Takoni karo malaikat. Oh, wali kok kok jek ulang ewu santri ne gak ono. Lho. Dumpal niku ngrungokno. Waktu sing ngaji sampeyan kae duduk kula hebat duduk boten, Pak. Ya ditulungi. Oleh welasi Allah. Oleh pitulungi Allah. Sampeyan lan kula gak iso nglumpuk nduk majelis ngene iki gak ditulungi gak iso percaya, Pak. Turu pondok omah dulinan susu. <laughs> Yang ini ditulungi gelem ngaji ini. Ya iya, iki mene-mene sing kena iki sangu mati yang ngene-ngene iki, Pak. Pemane sing kepala limo, kepala enam utusane wis teko balap balik, Peringatan wis teko bakal rupa asam urat. Insyaallah apa badek. Dengkul kriet. <laughs> Geger wis gak lurus maneh masyaallah. Ngene mboten? Nggih mulai kula nek isuk ke Melayu teko pos kono sama masjid mburi kono. Wentino, ngaji subuh wikitan di Melayu, semara untus. Bojo takon, "Bah, wong tutup petinju ae." tutup pelatnas sama latihan lho ngene lho, Dik aku lebih bagus melakukan olahraga yang terukur dan teratur demi terwujud hidup sehat tanpa minum obat. Nah aku turun dobro, aku ngombe obat. Nek aku ngombe obat jatahmu kurang loh. Tapi nek gelem laris. <laughs> Insyaallah pidato ya kuat. Nek bisike lemah pidato. <laughs> Maca Quran watu, maca kadra. Kira-kira iso dipahami wong sini watu. Mubalek mesti pidato kerok, <laughs> Iku kan cerdas yo bisike loro. Assalamualaikum. Ya iso Pak ya. Ya kudu dilatih lah. Sebab bisa itu kalah dengan biasa. biasa. <laughs> Lah ono wong aja sariku nggawa anake loro rene kepingin dadi juara badminton tingkat Jawa Timur, tingkat SMA. Mun saya Gus Ali niki sampean dongaaken anak kula niki supados dadi juara delok iku tangane cilik. Watu endi bayi. Wis, Pak. Ojo oleh badminton kon dakon. Lho kok ngono Gus? Lho ya badminton iki pisike kudu kuat balan. Lho ya napa Yai? Duduk sowok bayo iya, dilatih ki mlayu. Tak kon mlayu teko pos kono kono. Nduk kene ki ndemek. Lha apa le? Suduk. Lah tak takoni sarapano penuhun sewu yai kula budal mangan ote-ote. <laughs> Ote-otene siji lombok telu. Wis ba wis ba sepurane sing akeh ba wis aku. Dari ngene ngelatih sini-sini jenengku bae. Insyaallah, <laughs> iki duduk jago pengadon iki Pak, jago janganan baik. Badminton itu pisike lebih sorot timbangnya bola. Nek bola aja iso nyolong belum, Pak. Koncone 11 sing rada nglewes titik. menak kas kaki. Apa ini guys? Apa mana futsal ya soro? Gak iso nyengkrung diparani bal ya. Lapangane ciut muare berjil kota kare jijil ya Allah, masyaallah. Setengah jam mun komar ingat. Nek dalu semua kan melung kereta bojo njuk rasa. Wis tuwa futsal. Duh, bojo njuk rasa. Teknik dipasang, Pak. tak setel ngroko, Mbak. Ono apa, Pak? Awak anas. Kak bal-balan batunya ada teknik Insya Allah Termasuk mengambil hatinya istri Ada tek <laughs> Understand? Yeah. Di era global saat menikah Diperlukan seorang huroba yaitu orang-orang yang punya komitmen ingin memperbaiki masyarakat di sekitarnya. Istilah sekarangnya punya kepekaan, kepedulian sosial. Ketika hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Korupsi, narkoba, merajalela di mana-mana kita sangat memerlukan orang-orang yang tabah untuk amar ma'ruf nahi anil yaitu figur yang mampu tampil sebagai penggerak, perekat dan pengayom di tengah-tengah masa demi terwujudnya izul Islam wal muslim. Bisa dilanjut. Para ahli fikih menyebut dengan satu istilah yang bagus sekali. Tahirun binafsih mutahhirun li ghairihi dia suci dalam dirinya dan dia juga berusaha menyucikan orang lain. Allahumma sholli Muhammad. Pribadinya bersih. Amin. Dan dia berusaha membersihkan orang lain. Tingkah lakunya indah dan dia berusaha mengindahkan tingkah laku orang. Watawa saubil hak watawa saubis sober. Allahumma salli ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 45-46. Ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubassiraw wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Sadaqallahul. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Maha benar Allah dalam segala firmannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 ini, 45 dan 46 ini, maka terdapat lima tugas pokok yang menjadi kewajiban para nabi, rasul, yang mana dengan sendirinya secara otomatis juga menjadi tugas pokok para ula, ulama. Lima tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahidan menjadi saksi. Maksudnya memberi bimbingan kepada umat dalam kehidupan di dunia ini apalagi untuk kehidupan akhirat. Lu majelis-majelis ngene kiai kayak bimbingan, wajib oh, wis tugas e. Sebagai pewaris para nabi, para rasul. Mulai ketiga rendeng susah bunga jodohan duwe ya mulang eh Sampak TKT pas baca nih kau ono dumpal ditoto di pulang. Understand? Yeah. nih udah bocor Bojonegoro iku ono kiai bendino kuliah subuh tapi gak ono sing kuliah subuh. Biyen gelek ngaji nang nongom iku wong. Atine subuh iku pedo atur wami tapi gak ono apa-apa. Tahu tak dengek gak ono apa-apa. Waktu kiai ku jek urip direken wong wis macam-macam tafsire. Bareng wis kapundhut kait-kait tok. Kampung sepi. Hadi gak ono wong. Nggih, nggih. Nggih. Wangel lho tunggake pidato nduk radio itu kan wangel lho gak ono wonge. Cawara ngedhokul tau tak dengke kula ngaji to kok bojong kok iso tak wah mi masyaallah. Sing ngati ati ora bi diteteng-teteng gak wonge. <laughs> Iku wis dikoma ben subuh, Pak. syahidan. Menjadi saksi. Maksudnya memberi bimbingan kepada umat. Dalam kehidupan di dunia ini apalagi untuk kehidupan akhirat. Bahasa Kanjeng Sunan derajat Pacilan Lamongan. Weono busono marang wong kang Weono dedamar marang wong kang kepetengan. Weono teken marang wong kang wuto. Weono ngumbih marang wong kang ngelak. Weono dahar marang wong kang Bon. Wa mubasyiron. Loro Pembawa berita gembira. Ngono ya. Nabi, Rasul, pewarisi para ulama untuk membawa berita gembira. Maknanya selalu menggambarkan kepada hari depan yang baik dan yang mengandung semangat pengharapan atau optimis selalu menanamkan keyakinan kepada umat bahwa mereka tak ubahnya seperti seorang petani yang giat menanam dan memelihara tanamannya agar menerima hasil yang baik nantinya di akhirat. Jadi petani ku nek giat, akas, cerdas, temen milih bibite pinter, ngrawute pinter, masyaallah. Tanamane ya subur. Masya Allah. Akan memanen hasilnya cukup baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti kau ulama itu meten-meteni. Sing hati-hati kon. Kuburan ono ula gawat deh. Iki sing kudu diterima loro mubasyiran. Pembawa berita gembira. Ya apa bisa nih umat ini optimis bukan pesimis. Understand? Kadang-kadang ngebalik pidato isine kuwi ngrokok tok. Ngrokok janam iku jarone. Wis ngono tok jare wong. Kersane yai sampean jajaki wis. Wallahi gak di metodologi dakwah. Umat gak malah ngidet tambah ngado wedi ae ya wong. Eh, Ngene mboten. Nek wong awam mau ngomong kayak ono sing enak-enak lah. Kayak ono sing enak-enak. Ojo malah diweden-weden gak tambah ngidet. Tiga. Gue ayati sampean delok, Pak wa nadhira Pemberi peringatan ikut imbang. Berita gembira kalau peringatan ini ikut imbang. Artinya selalu memberikan peringatan kepada umat bahwa jalan yang terbentang di hadapan manusia hanya dua perkara. Pertama jalan yang lurus dan di seberang jalan tersebut pula kebahagiaan yang kekal dan abadi. Kedua jalan bengkok yang ujung jalannya tersebut terletak kebinasaan dan kehancuran. Understand? Empat, wahyati ditelok lah. Wada'iyan. <laughs> Insyaallah. Penyeru ajaran. Maksudnya bertindak sebagai da'i, sebagai pembawa risalah berupa dakwah untuk mengajak dan mengingatkan umat untuk mengikuti kepada jalan yang lurus yaitu jalan kebenaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. sing halus dakwah itu merangkul bukan memukul dakwah itu mengobati bukan menyakiti dakwah itu golek bolo gak golek mong Sing nomor lima Muka-muka sampean niki paham dalu niki Wasiro jam munira Cahaya penerang Artinya berlaku sebagai penerang atau pelita Yang memancarkan cahaya yang terang benderang kepada alam sekelilingnya sehingga mampu tampil menjadi suri teladan bagi umatnya. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Ha, berbahagialah orang yang aneh seperti itu. balil guraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan alladzina yaziduna idza naqasan nas belum selesai, masih kurang 10 menit. Mereka mengisi apa yang hilang. Mereka melengkapi apa yang ganjil. Mereka memenuhi apa yang kosong. Alladina yaziduna idza nas. Mereka mengisi apa yang hilang. Mereka melengkapi apa yang ganjil. Mereka memenuhi apa yang kosong. Di dalam masyarakat kita sering mencari orang yang kuat keyakinannya. So, si nduk. Dorjo Surabaya wong sing kiat, kuat keyakinannya. Kenapa kenapa? Kadang-kadang kita meraba-raba siapa orang yang patut dijadikan contoh dalam kehidupan ini. Gurabak biasanya tampil sebagai manusia model manusia yang bisa dicontoh karena kebersihan dan kesucian pribadinya. Penyanyi api. Di tengah-tengah berkejamuknya kemunafikan. Di tengah-tengah usaha untuk menjilat ke atas dan meras ke bawah. Kalau kita melihat ada orang berjalan di atas rel yang benar, yang tetap menyampaikan apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah tanpa mempedulikan resiko yang dihadapinya. Rasanya ada semacam kekuatan di tengah-tengah kehausan bimbingan dalam diri kita. Masih ada bintang di tengah-tengah gelapnya malam. Orang itu biasanya mengisi apa yang hilang di tengah-tengah masyarakat Ketika orang-orang kehilangan identitas, mereka menunjukkan beginilah identitas Islam. Ketika orang kebingungan tidak mempunyai pedoman, mereka menunjukkan tuntunan yang jelas. Understand? Dien, Pasuruan dan sekitar Mbah Hamid Pasu. Insyaallah. Ngetan titi onok Mbah Mustofa lekok. Ngetan didi ono bakasan sepuh genggong. Toko-toko panutan. Sampai ono ngetan ono kiai sidik jember. Ono kiai Samsul Arifin, kiai Asad Samsul Arifin. Ngidul nang Malang ono batohir bungkuk. Ngrungokno nggih? Ya Allah. Ngalor Surabaya ana Mbak Usman Sawapulu. Ngulon di sana ana Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik. Ana Kiai Murtado Makam Agung Tuban. Masih banyak tokoh-tokoh panutan. Pak. Jadi masyarakat yang nasi ngemong, nyokoh, joko, nasi ngayomi, nek bengi nasi dunga. Jadi wali itu dongoi gak kanggu awal dewi, sing dibengoi ku umat masyarakat. Ngene iki ana Gunung Agung iki wali-wali sing ana tanah Jawa. Kabeh nangis nuwun nang Allah. Muga-muga slamet. Kak didelok iku wong Hindu cek mbledos. Kan ngono, berdosa, berdosa. Nek walinya Allah temenan bawa nuwun nang Allah muga-muga aman, selamat tangan to? kak malah nyumet bom. Saiki onsum bom panci. Panci ge ngolok. Kok ge ngebom. Ge liwetan. Ngoten nggih? Nah, zaman tak delok biyen niku masyaallah. <coughs> Top manuk muda <coughs> ana Mbah Hasyim Asari. Ono Syekh Mahfud Termas, ono Syekh Iksan Jampes. Mbah Khalil Bangkalan. mau Mbah Soleh Darat Semarang. Top top Figur-figur sing kaya ngene iki bener-bener mampu sebagai perekat, pengayom, penggerak. Insyaallah istiqomah di dalam berdakwah untuk amar ma'ruf nahi demi terwujudnya izul Islam wal muslimin di tengah-tengah masa tambah suwe tambah suwe terus redup redup ono gantine ya kelip kelip kelip Pak. Sampeyan delok. Wis, Pak. Wis, wis kene, ya, Pak. Sing cerdas ya. ini Mbak Tohir bungkuk niku lunga kaji. Diceritani nggih? Sing hormat niku, masyaallah. Biyen numpak kapal. Tutuk Surabaya kono apa kono ini. Biyen niku asrama haji ndekne lho, jalan Allahumma sholli ala Muhammad. Semarang mriki mlebu rene. Jalan nopo iki iki iki ono iku asrama hajine sewa-sewa ono kan wong banjar-banjar nek nang Wali Songo. E. Jalan Semarang, jalan Semarang ini. Oh nyamplungan tak sodok iki kok. Kene nih. Ya Allah. Ya Allah ya. Melahuran ngulon titik. Keranggan. Ya saya hotel keranggan. Biasanya sama haji. Jadi sing ngetutno sama tutu nggak ini merku keranggan nih kata nggak sing ngarep tutup keranggan buntute mbuli jeneng sing sehari ngono. Saking kramate Mbah Tohir bungkuk. Bungkuk bungkul. Allah. Singosari iki lho. Mawon kapan terus tak jak ziarah kon mesaren Mbah Tohir bungkuk. mau andi tungane batawe kowe. Mulon kliyane no basah lan sidorangu. Wiritane kaya mangan wong ae. Basah lan ipo. wong saiki kok nyimut. Poso-poso kek mangan wong. Basah lan ipo so, tamune di ngoni, santrine di ngoni. tonggo teparone basalan Masalah. 17 yo ya ngerek gendero masalah. Tundang walima yo ya teko no kemanten yo ya teko kane aneh, Wong saiki macam-macam galak merjuang eh, ngerek gendero jare bid'ah. <laughs> Musrik yo Pak. Masalahnya 17 Agustus yang ngerek gendera. Saya itu Masya Allah. Masuk agama dipandani. Mau celono itu cingkrang sampai gini nih doa. Pun, muka-muka barokah ya. Ya. Masya Allah, muka-muka putra waya kulan panjenengan diselamat nabi Allah. Amin. Diangkat karo Allah. Amin. Dibimbing dan dirahmati. Masya Allah atas izinnya menjadi putra waya ingkang soleh dan solikah Menjadi penggerak-penggerak pejuang-pejuang agama di tengah-tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa Aku bahagia. Aku sukses. Aku cerdas. Aku kaya. Insya Allah menjadi kenyata. Terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa adalah Alladina yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah alladzina yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah mereka menghidupkan kembali sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba Allah ketika bid'ah menyebar ke tengah-tengah masyarakat mereka mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Ketika beberapa ajaran Rasulullah sudah ditinggalkan, mereka tampilkan kembali ajaran Rasulullah. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Amin. dunganan donganane ya. Amin. Sing utang utangnya akeh cek lunas. Amin. Sing loro muka-muka barokah majelis iki Allah memberi obat. Amin. Hajati kabeh kula dongakno hajat dunia ini hajat akhirati dipun paling hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqat wa tanfariju bil kurab wa tughda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhihil wa ala ali wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu A'udhu bika min sarri ma sonatu abu ulaka binikmatika alaiya wa abu fakfirli fa dunuba illa anta اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة في رشده ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونعوذ بك من شر ما تعلم wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin ma assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh